BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bekerja sama dengan Katukat Studio, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Setia Ningsi. suaramu lembut merdu, wajahmu ayu. Aku banyak kenalan gadis cantik. Mereka adalah putri para temunggung, anak demang atau anak bekel, anak lurah, anak udara. Tapi belum pernah kutemukan seorang gadis cantik seperti Setianingsi. Dan belum pernah merasakan getaran hati, ya, seperti ini. <laughs> Aneh sekali. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Dan masjid niko mengapa ada seorang pria tampan itu? Dan mengapa pria tampan itu dipertemukan denganku? Sekarang aku menjalani hidupku dengan perasaan tersiksa oleh kesunyian. Sakit sekali rasanya. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. 3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak di antara dua benua Asia dan Australia Juga di antara dua samudra Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mereka makan pagi bersama di serambi pondok. Jatmiko makan dengan lahap, apalagi belendung seperti sudah seminggu lamanya tidak ketemu nasi. Selesai sarapan, Jatmiko langsung pamit mau pulang ke Mataram. Ilurah dan Ilurah mengantar sampai ke pagar halaman. Loh, kok buru-buru sekali, Den Mas? <laughs> Untuk nanti-nanti saja pulangnya. Iya, Den Mas. Nginap semalam lagi di sini. Hari ini Den Mas Jatmiko bisa jalan-jalan melihat pemandangan atau menangkap kelinci-kelinci liar di seberang sungai. Iya. <laughs> masih banyak nih Lora. Kelinci-kelinci liar di situ. Oh, ya masih seperti dulu, Blendung. Sejak kamu pindah ke kota raja dulu, beberapa tahun yang lalu, jati sari tidak pernah berubah kok. Ya begini-begini saja. <laughs> Kalau aku tidak banyak pekerjaan sebenarnya senang sekali menginap di sini Barang. Beberapa malam lagi. Ki. Wah, ya tentu saja. Dan Mas Putra seorang tumenggung. <laughs> Pasti banyak sekali kesibukannya. Ah, ah ini ini itu nih. Di belakang kan masih ada pisang beberapa tandan itu. Biar dibawa gendung. Ah, tidak usah Kilura. Kami sudah membawa banyak barang perbekalan di jalan. iya, Pak. Lagi pula pergi jauh-jauh, masa pulang oleh-olehnya hanya pisang? <laughs> Tapi ya bagaimana lagi ya? Wong jadi sari adanya cuma pisang. <laughs> pisang kalau segerobak duitnya banyak nih lurah. <laughs> ya bisa saja si belum ini. Ah, belum berubah wataknya. <laughs> Masih senang bergurau saja. Nah, katanya bergurau itu sehat, di Lurah. Sehat dan tidak ada ongkosnya. <laughs> Waktu cepat berlalu. Blendung sudah kembali bekerja seperti biasa di dalam Katumenggungan. Demikian pula para abdi yang lain. Temenggung Jain Logo sendiri tetap sibuk dengan tugas serta kewajibannya sebagai seorang panglima perang Mataram. Demikian pula Nyai Temenggung, sibuk dengan para abdi perempuan untuk urusan belakang. Hanya Miko yang tampak sering duduk melamun dan mengurung diri di ruangan biliknya. Dia sudah berusaha melupakannya, Peristiwa pertemuan dan perkenalan dengan Setio Ningsih sudah sebulan yang lalu. Tapi seolah-olah ia masih dapat merasakannya hingga sekarang, hingga malam ini. Dia masih dapat melihat dengan jelas wajah gadis putri Kilurah sari tersebut. Hidungnya, pipinya, mulutnya, matanya yang berbinar-binar, dan rambutnya yang panjang mengombang juga senyumannya yang menawan. Karena sulit sekali untuk melupakannya, akhirnya Jatmiko justru ingin menikmatinya. Gadis cantik secara alamiah seperti Setio Ningsih itu tidak semestinya dilupakan begitu saja. Dia pantas dikenal pantas dicantumkan dalam angan-angan. Jatmiko mendesah Bayangan wajah Setioningsi kembali terpampang di pelupuk matanya. Hmm, Setioningsi, suaramu lembut merdu, wajahmu ayu. Aku banyak kenalan gadis cantik. Mereka adalah putri para penunggung, anak demang atau anak bekel, anak lurah, anak pedana. Tapi belum pernah kutemukan seorang gadis cantik seperti Setianingsih. Dan belum pernah kurasakan getaran hati. Ya, seperti ini. <laughs> Aneh sekali. Aku tinggal di ruangan bilikku di dalam menggungan Tapi rasa-rasanya, jiwaku tidak tinggal di sini lagi. Melainkan di desa Jatisari. Aku senang tempat itu. Aku senang pohon-pohonnya. Bunga-bunganya lebih indah Daun-daunnya warna lebih hijau dan langitnya lebih biru. Sambil mendesah, Jatmiko membalikan punggungnya. Dan kini matanya menatap langit-langit ruangan yang terasa kosong, sunyi, serta hampa. Tiba-tiba dia ingat sesuatu. Pakaian gadis berwarna merah dan bercorak kembang-kembang Buru-buru dia mengeluarkan sepotong pakaian yang disembunyikan di balik bantal. Kemudian diciuminya pakaian itu. Sementara pikirannya melayang jauh, jauh ke atas awan, di mana di sana dapat ditemukan sosok bayangan tubuh seorang gadis yang bernama Setion Ningsih. Setia Ningsi Setia Ningsi Sementara itu nun jauh di sana Di balik rimbunan hutan jati Di sebuah desa yang bernama Jatisari Rupanya Setio Ningsi juga mengalami hal yang sama dengan Jatmiko Dia pun berbaring di ruangan biliknya Sementara wajah tampan dan Mas Jatmiko senantiasa terbayang-bayang di pelupuk matanya. Dan Mas Jatmiko, mengapa ada seorang pria tampan itu? Dan mengapa pria tampan itu dipertemukan denganku? Sekarang aku menjalani hidupku dengan perasaan tersiksa oleh kesunyian. Sakit sekali rasanya. Aku merindukan seseorang yang belum tentu memikirkan diriku. Dia seorang putra bangsawan. Seorang pria ningrat. mana mungkin dia tertarik pada Setia ningsi, Seorang budak desa biasa. hanya anak seorang lurah. aku sudah berusaha melupakannya. Aku sudah berusaha mencari kesibukan agar aku bisa melupakannya. Tapi siang hari dilupakan. Malam hari, dia muncul dalam mimpi. Oh, dan Mas Jatmiko. Maafkan Staningsi. Gadis desa yang tidak tahu diri ini. Sebenarnya aku malu sekali. Di mana harga diriku sebagai seorang wanita? Baru pertama kali bertemu, sudah seperti ini rasanya. Apakah semua orang begitu? Apakah semua gadis mengalami seperti aku? Oh, Denmas, mungkinkah kita bisa bertemu kembali? Aku berjanji, jika suatu saat kita bertemu kembali, aku tidak akan malu-malu lagi. Jatmiko merasakan ruangan biliknya terlalu pengap. Ia hampir sesak napas bukan karena tidak ada udara, melainkan karena kesunyian yang menyeruak dalam dadanya. Akhirnya dia bangun dan melangkah menuju ruangan bilik Belendung. Siapa ya? Oh, Demas. Ambil kudamu, cepat. Uh, kuda? Denmas mau kemana? Jangan tanya-tanya. Ambil kuda dan ikut aku. Kemana Denmas? Jangan tanya-tanya. Ikut saja. Lendung tidak lagi berani bertanya-tanya. Ia segera pergi ke kandang kuda yang letaknya berdampingan dengan ruangan biliknya. Kemudian ia mengeluarkan dua ekor kuda yang gagah. Mereka pun segera naik ke atas punggung kuda masing-masing. Maaf, Dennis. Saya masih penasaran. Sebenarnya Denmas mau kemana? Ya. Aduh, Denmas! Tunggu, Denmas! Tunggu! Ya, ya. Fajar mulai menyingsing. Langit kemerah-merahan. Niko terus berkuda Sementara Belendung berusaha mengejar di belakangnya. Hampir separuh malam, mereka habiskan waktu untuk duduk di atas punggung kuda. Belendung masih belum tahu mau dibawa kemana. Sebenarnya dia penasaran campur kesal. Lebih-lebih paha serta pinggangnya sudah terasa pegal-pegal. Tapi Jatmiko sama sekali tidak mengajaknya istirahat barang sekejap. Dia terus berkuda dan berkuda tanpa henti. Kaki pegang. Istirahat dulu. Dan Mas, kalau tidak salah, di depan itu batas desa Jatisari. Lalu, apakah aku salah jalan? Aku tersesat begitu. Denmas sejak Jat Miko mau kemana? Aku mau ke Jatisari. <laughs> Kalau begitu, Denmas tidak salah jalan. Memang ini jalannya. Tapi mau ke Jatisari, mau apa Denmas? Aku ingin bertemu dengan Setia Ningsih. Oh, itu namanya mau berburu putrinya Kilurah Jatisari ya? Pantas, naik kudanya kencang sekali. Uh, hamba sampai ketinggalan terus. Tapi sebenarnya aku masih ragu-ragu. Hah? Kenapa ragu-ragu, Den Mas? Kalau sudah yakin, sudah mantap, tubruk saja. <laughs> Maksud saya, Den Mas Jatniku tidak usah ragu-ragu. Tapi maaf Den Mas, Mengapa tiba-tiba Denmas ingin bertemu setia Uh, entahlah Blendung. Mungkin karena suaranya. Suaranya terlalu merdu dan selalu terngiang yang di telingaku. Di samping itu wajahnya juga selalu terbayang-bayang di telupuk mataku. Dan senyumnya. Senyumnya selalu menggoda tidurku. Loh, bagaimana bisa Denmas? Bukankah Den Mas Jatmiko belum pernah bertemu? Waktu itu hamba memang ingin mengenalkan Den Mas pada gadis itu. Tapi dia malah mendekam terus di ruangan biliknya. Jadi ya terpaksa batal. Ah, uh, Belendung. Apakah benar kamu kenal dekat dengan keluarga Kilurah Jatsari? Loh, jelas kenal Den Mas. Malah saya kenal mereka sejak kecil kok. Setia Ningsi itu dulu kalau mandi telanjang dan mas sama saya nyebur di sungai bareng-bareng. Belum punya malu. Lagi pula sebenarnya di lurah Jatisari ada hubungan keluarga dengan bapak saya. Tapi keluarga jauh. Kalau begitu, kamu pasti tahu. Apakah Setia Ningsi sudah punya calon suami atau belum? Loh, dan mas, kok urusannya sudah sejauh itu? Wah, bahaya. Apa tidak terlalu terburu-buru? Pokoknya, kamu kutugaskan mencari keterangan mengenai hal itu. Aku harus segera mendapatkan kepastian. Kalau memang Standing Si sudah punya calon suami, aku tidak akan pernah datang ke Jackson lagi. Belendung akhirnya tahu bahwa Jatmiko tertarik pada Setioningsi, anak gadis satu-satunya di lurah Jatisari. Mereka lalu meneruskan perjalanan. Sekarang Belendung tidak perlu merasa takut ketinggalan, karena dia sudah tahu kemana tujuan Jatmiko pergi. Setelah melewati dua buah desa dan dua buah sungai berbatu, mereka mulai menapak di jalan-jalan desa Jatisari. Jatmiko mengarahkan kudanya menuju rumah kediaman Kirurah. tidak mengira kalau tim Mas Jatmiko akan berkunjung kembali ke Jatisari. Iya, karena itu maaf loh Den Barangkali suguhannya kurang memuaskan. Karena ya tidak ada persiapan apa-apa. Ah, ya. uh, <laughs> tidak apa, Nyidura. Sudahlah. Kalian tidak repot-repot. Lagi pula ini bukan kunjungan resmi. Ya, hanya dolan-dolan biasa. <laughs> Lagi pula, Den Mas Jatmiko pergi ke Jatisari bukan untuk makan, Yura. Walaupun makan tetap penting. Lain dengan Blendung. Kalau Blendung, makan adalah yang terpenting. Setelah makan, baru yang lain. uh, <laughs> jadi Mas ada keperluan lain lagi nih? Uh, begini loh, Yura memang Den Mas Jatmiko pernah singgah di desa Jatisari. Malah pernah menginap semalam di rumah Kilora. Dulu dan saat itu, karena sempitnya waktu Den Mas Jatmiko tidak sempat kemana-mana. Tidak sempat melihat pemandangan alam yang indah. Tidak sempat melihat hutan jati yang rimbun dan tidak sempat menikmati bendungan air Jatisari yang terkenal. Nah, sekarang beliau ingin melihat semua itu. Untuk kali ini beliau ingin melihat bendungannya dulu. Sebab beliau tahu sejarahnya bendungan itu dibuat. Eh, kalau tidak salah, bendungan itu dibuat atas perintah Kanjeng Panembahan Ayu Krowarti atau Kanjeng Sinuwun Ngalogo. Iya, <laughs> benar Temas, benar itu. Panembahan Hanyokrowarti yang pada masa mudanya bernama Kanjeng Pangeran Jolang. Oh. Nah itu adalah ayah kandung raja kita yang sekarang ini. Ya tapi kalau mau melihat bendungan ya Hah? harus diantar toh Pak. Waduh, wah, tapi sayang sekali dan mas seharusnya saya yang mengantarkan. Uh, tapi tidak apa. Uh, nih coba nih panggil anakmu kemarin. Nih. Lurah Jatisari segera masuk ke ruangan dalam. Mereka yang di luar menunggu sesaat lamanya. Hati Jatmiko berdesir dan dadanya berdebar-debar. Tak lama kemudian, Nyelurah sudah kembali lagi bersama Setyoningsih. Mereka segera duduk didampingi Nyelurah. Nah, Dennis, <laughs> ini, ini, ini, ini, ini anak saya satu-satunya <laughs> perempuan. Uh, namanya Ningsi. Ah. Dok, dok, ini Raden Mas Mikondo, putra Gusti menggung Jayeng Logo. Ah, Kilura, kami sudah saling mengenal. Dulu kami sempat bertemu di pinggiran sungai. Oh. <laughs> Kenalan lagi juga tidak apa-apa loh, Den Mas. <laughs> iya, tidak apa-apa. Memang ada apa? Huh? Eh? <laughs> Eh, begini loh, Dok Setianingsih. Den Mas Jatmiko ini ingin melihat bendungan Jatisari. Nah, karena Bapak tidak bisa mengantarkan beliau, maka Bapak minta kamu yang mengantarkan. Bagaimana? Uh, tapi sebaiknya ya, lewat utara saja, Dok. Jalanannya tidak terlalu rusak. Mau ya, Mbak? Mengantarkan Denmas Japiko? Loh, kok hanya senyum-senyum saja? Jawab. Mau. <laughs> Ini bergurau loh, Mbak. Jangan diambil hati ya. Uh, gini, kamu masih ingat sama dia kan, Dok? Anaknya siapa coba? Coba, piantun ini namanya siapa coba? Uh, jelas ingat Pak, Kang Blendung, anaknya Pak Karto Tentrem. Hmm. Wow. <laughs> bagus Mbak, ingatan Mbak Ningsi bagus loh. Memang ini si Blendung, putranya Raden Ngabei Karto Tentrem. <laughs> ya sudah sudah sudah berangkat sana, tapi hati-hati di jalan ya. Iya. Pergi dulu, Pak. Ibu, monggo Denmark Ah, iya, iya. Ya, ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Seri ketujuh Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Elsa Surya sebagai Kilurah Jatisari Ivon Rose sebagai Nyelurah Jatisari Ajeng Kusuma sebagai Setioningsi Rifki sebagai Belendung Nanan sebagai Denmas Jatmiko dan Asdi Suhastra pembawa cerita Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya 干杯，就满。